بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق والصلاح الجسد والروح توبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحي بداننا وصبر لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه تنبيه satu peringatan اعلم أن الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته واجب على كل مكلف من حر وقن وذكر وأنثى walau ghaira masmu'il qawli wujuba kifayatin ketahuilah bahwasanya al-amra ya amar ma'ruf memerintahkan biwajibat syar'i terhadap kewajiban-kewajiban syarak wan nahya an muharramatihi dan melarang daripada keharaman-keharaman syarak menurut hukum syarak. Wajibun wajib hukum ala kulli mukallabin atas orang yang mukallab yang sudah terbebani hukum karena sudah dewasa dia akalnya sempurna seperti orang yang merdeka ya wakilin budak budak juga punya kewajiban wanakarin laki-laki wa unsa dan perempuan walau ghaira masmu'il qaul sekalipun ucapannya itu nggak didengar tetap wajib dia, dia tahu nih bakalan nyuruh orang nggak didengerin bukan berarti nggak didengerin itu gugur kewajiban dia enggak ya kan ada orang yang nasehatin orang berbuat baik ngelarang berbuat mungkar dicuekin walaupun dicuekin nggak gugur kewajiban tetap harus dia mau denger mau enggak yang penting saya sampaikan ini amar makruf nahi gitu ah lu aja gue nggak didengerin eh? jadi nggak ada nggak ada alasan nggak bakal didengerin sekalipun tidak didengarkan dia punya amar makhluk nahi munkar tetap wajib wajib sampaikan itu ya. laksanakan itu amar naik. nahi wujubah kifayatin namun wajibnya wajib kifayah anda kata sudah dilakukan oleh sekelompok orang maka yang lain gugur kewajiban siapa yang wajib yang melihat dan yang lebih dekat. Lihat, dia lebih dekat. Ya, mengetahui dan lebih dekat dari kemungkaran itu. Ada kata kemaksiatan, kemungkaran terjadi di Jakarta. Ya orang Jakarta. Di Gang Yahya, orang Gang Yahya. Gitu. Di RT 5, orang RT 5. Makin dekat yang menghadapi itu, maka dia tuh makin wajib dia. Jangan nungguin orang lain. Barangkali orang lain nggak tahu kemungkaran itu. Karena yang tahu melihat kemungkaran dia yang wajib. Kadang-kadang jadi wajib ain, jadi fardu ain bukan fardu kifayah lagi, tapi jadi fardu ain. Seperti orang lain tidak mengetahui kemungkaran itu, dia yang lihat sendirian. Maka wajiblah ketika itu bagi dirinya secara fardu ain. Gak mampu dengan tangan, dengan lisan. Gak mampu dengan lisan, takdis, cemberut. Cemberut. Gitu. Gak cukup dengan hati aja yang gedek. Ya gak cukup. Ya. ya gunu fardu'ain. Isimnya di kembali ya. Kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu'ain hukumnya. Baru terus lagi. Kama idza kana di mahalin la ya'lamuhu Seperti terjadinya kemungkaran itu pada satu tempat yang orang lain tidak tahu kecuali dia. Maka jadi wajib buat dirinya itu yang tahu. Dalilnya iza ro'a minkum munkaran falyughayyirhu bi biyajih Ma'ilam yastati Fabilisani Ma'ilam yastati Fabi galbi Tapi ingat Galbi itu Adu'aful Paling lemah Di bawah dia nggak ada lagi iman di situ Tangan nggak bisa Lisan nggak juga Hati nggak gedek Ini orang nggak iman Kupur ya. Sebagian ulama mengatakan kafir orang yang begitu Tahu kuburnya nikmat atau kubur keluar na'udzubillah. Aula yabdiru alaihi ghairu. Bisa juga orang lain nggak sanggup. Nggak sanggup. Cuma dia yang sanggup. Maka dia itu wajib ain. Orang lain nggak sanggup. Ya, nggak sanggup menghadapin kemungkaran yang terjadi itu. Karena mungkin yang berbuat itu terlalu kuat ya seperti sultan atau apa pokoknya orang itu ya. siapa yang ber, berusaha menjalankan itu amar makruf nahi munkar di depan dia binasa sudah jadi nggak ada kewajiban tuh yang nggak sanggup yang sanggup yang kuasa yang mampu ya. PPI <laughs> ya Rizik yang berani ya. wa annahu yunkiru bil yadi summa in ajaza fa bil lisan falau qadara wahidun bil yadi wa akharu bil lisan tu'ayyanu 'ala al awwal dan bahwasanya mengingkari dengan tangan kemudian jikalau lemah baru pabil lisan jadi awalnya dengan tangan dulu. Tangan bisa dikias. Ya dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Artinya action ya. abrak gitu. Kalau enggak lisan. Ya, dengan kasih. Tapi lisan dia kemungkarannya. Kalau kemungkarannya terjadinya bisa dengan lisan yang apa namanya lemah lembut, ya bagusnya lemah lembut. Jangan keras. Seperti kemarin saya contohin melihat kawan buka aurat. Melihat kawan buka. Kan kemungkaran tuh. Ya ima karena dia jahil atau karena dia memang menganggap ringan tuh buka aurat seperti pakai celana pendek keluar. Itu kan haram. Kita tahu. Lihat. Ini orang kita pikir kalau dia bodoh dia ngaji. Masa urusan begitu nggak tahu. Nah, hendaklah kita ingetin dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau Anda tutup aurat Anda, semoga Allah tutupi aib Anda. Itu, ingetin dia. Karena kalau kita nggak begitu, dosa. Kita yang dosa. Dia dosa, ya? dosa. Dia dosa karena buka aurat. Kita dosa karena tidak melarang, melarang mencegah. Jangan katain, berantem. Lu bego kan lu? orang lu buka dasar lu punya ilmu ngamalin mendingan jangan ngaji lu keluar lu wah lu bahasanya jelek ngajar lu ya wah jadi dosa jadi jangan mencela tegakkan amar makhluk nahi jangan mencela jangan mencela kalau bisa dengan bahasa yang, uh, yang halus gitu. kecuali juga berkali-kali masih bangkit juga. Nah, itu baru dengan kekerasan. Alternatif terakhir itu. Ya. Padahal qadara wahidun bil yadi wa akharu bil Sekarang ada dua orang, yang satu mampu dengan tangan, yang satu mampu dengan lisan. Mana yang wajib? Bil yadi. Karena urutannya bil yadi dulu. Yang satu bisa dengan tangan kekuasaan, yang satu nggak kuat, bisanya dengan lisan. Maka yang maju, yang wajib, yang tangan. Jangan yang tangan mundur. Ya, yang maju itu yang beliati. Jadi yang punya kewajiban lebih dahulu, yang punya kekuatan dengan secara hukum. Illa kecuali ayakunar ruju'u lidzillitan azraba kecuali kembalinya itu kepada yang punya kekuatan dengan lisan saja itu lebih dekat ya. yang dengan tangan jauh yang dengan lisan lebih dekat terhadap itu kemungkaran kecuali itu ya maka yang lisan karena yang tangan jauh lebih agrok lebih apa? Ya? Lebih dekat terhadap kemaksiatan itu. Au annahu yarji'u lahu zahiran au batinan, zahiran wa batinan. Atau bahwasanya kembali kepadanya itu secara zahir dan batin. Baik zahir maupun batin lebih dekat dia sudah. Maka jadi lisan yang punya kewajiban bukan bukannya yadi. Ya. Sampai Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan ada kata terjadi kemaksiatan di negeri orang. Kita mendengar melalui apa? Melalui televisi informasi. Ya. Kalau hati kita nggak marah, bahaya dosa. Paham nggak? Harus hati itu kurang. Tinggal usah terak-terak di TV. Tarbinya kesinggung. <laughs> Ya. Cukup tunjukin hati kita benci mereka karena kalau kita ke Solo kan nggak sanggup. Mungkin nggak ada biaya, mungkin waktu kita banyak banyak urusan yang e, kemungkaran yang di sini yang dekat gitu. Buat apa ngurusin kemungkaran yang jauh kalau yang di sini ditinggalin? Ya. Maka terjadilah itu yang namanya kontradiksi ya. Kadang-kadang ada pengiriman pasukan ke Solo gitu. Urusin aja sini dulu gitu. Yang mana yang benar? Ya kepala kan boleh hitam pendapat beda-beda. Dari dulu yang namanya perbedaan pendapat selalu ada. Makanya dalam Islam ada ikhtilaf. Justru ikhtilaf itu jadi rahmah. Tapi ikhtilaf yang tidak membawa perpecahan. Kalau ikhtilaf yang membawa perpecahan bukan rahmah, nikmah, jadi bencana. Di sisi lain orang menganggap bahwa bersentuhan tidak batal. Barangkali situasi e, situasinya lebih lebih dekat dan lebih mengena kalau pakai pendapat itu. Kenapa? Air susah. Air susah. Kalau dia nyentuh perempuan batal, nyentuh perempuan batal, wudhu nyari air susah. Ya, maka dipakailah itu yang namanya hukum Eh, apa bersentuhan dengan imam uh, Maliki atau Hambali gitu. Ya. Tapi ada banyak Imam Syafi'i yang lebih kena kita pakai sentuhan dengan apa namanya <clears throat> eh, yang bukan mahram batal. Ada yang terlalu jauh jima. Kalau baru sentuhan nggak batal, jima baru batal. Dia bilang kalau jima bukan batal lagi wajib mandi. <laughs> Itu dia dihasilkan hikmah atau rahmah. Rahmah hukum itu tidak mempersulit tapi mempermudah. Sama halnya kita tawaf. Tawaf pertahanan itu Imam Syafi'i. teman saya Uh, batal dulu. Huh. Wow, batal dulu. Duduk lagi jadi gak kelar-kelar Ya. Itu jagain kayak apa juga. Dokter. Yang puannya kan nyampur di situ. sampai perempuan. Empuan apa perempuan? Sama ya. Orang Betawi bilang empuan. Cuman ulama kasih solusi yang abdol. Kalau mau pindah mazhab, konsisten dalam arti kata uduhnya ikutin juga. Jangan uduhnya Syafi'i giliran batal ngambil Maliki. Nggak konsisten. Kelepengan di situ. Berarti ketika uduh basuh rambut wajib semua. Ntar batali baru Imam Imam Malik. Gitu. Sebaiknya abdolnya. Ini enggak wudhunya cara Imam Syafi'i kira batal ngambil Imam Malik. Kata Imam Malik curang lo ya gitu. kira batal lo ngambil gue, kira wudhu lo ngambil Syafi'i. Jadi dalam wudhu Imam Malik itu begitu atau ulama. Ada juga yang mengatakan apa namanya? Jangan melihat siapa yang nyentuh kita, jangan kita lihat. ya <laughs> Jangan kita iya. Jangan gitu. Ya, siapa yang nyentuh tuh Jangan, udah anggapnya laki ya. Anggapnya laki yang nyentuh sudah. Ya, anggapnya laki sudah. Jangan, jangan lirik-lirik. Ya, was-was, apa ya, jangan. Udah Allah kasih kemudahan gitu. Kecuali kentut kan deh lain dia ya udah. Cuman satu mazhab mana itu saya nggak ngerti itu, tapi kentut nggak batal. Ada itu. Nggak tahu mazhab, saya lupa mazhab apa yang kentut nggak batal. Yang batal apa? Kalau megang anjing kan najis, ada mazhabnya. Itu anjing kan najis. Ya. Terus Wala yarji'u li illa zahiran fakat. Dan tidak kembali kepada orang yang punya kekuatan dengan tangan tadi kecuali zahir saja. Kalau zahirnya memang dia berhadapan langsung tuh langsung berhadapan sama kemungkaran itu, nah, itu dia wajib sudah. Kalau batin enggak, jauh kemaksiatan itu cuma dengar doang. Yang wajib yang dekat. Ya, kalau dia jauh. Seperti dua orang tadi. Yang satu punya kemampuan dengan lisan saja, kekuatan nggak mampu, tapi dia berada dekat. Sedangkan yang punya kekuatan dengan tangan beradanya jauh, yang wajib yang dekat. Ya. Kalau berdekatan dua-duanya, yang wajib yang tangan. Mendorong-dorongan biasanya. Lo <laughs> aja. Lo aja fayuta'ayyanu ala ذي اللسان فعليه أن يغيره أن يغيره بكل وجه أمكنه dan atas dia merubahnya dengan dengan jalan yang mungkin yang dia bisa pemungkaran dia bisa rubah dengan apa yang ada pada dia yang mungkin ya. Fala yakfil wa'du mimman amkanahu izalatuhu biyadi. Maka tidak cukup merubahnya dengan nasihat bagi orang yang punya kemungkinan menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan. tak cukup. Dia mampu dengan tangan. Ya, tapi dilakukan dengan waktu tak cukup. Anak kita nggak sholat. Berkali-kali Udah usianya udah balik. Usia balik berapa ini Tak lagi. 12 ya. 12. Kalau 10 kan nggak boleh. 10 nggak boleh kita kerasin kecuali tampar pukul bagian yang lunak pantatnya gitu. Walaupun disuruh pukul menadi. Ini udah balik. Ya. Makan mau kita, duit minta segala macam, bayang kagak. Kan kalau orang tua kita dulu bilang piare babi kan gitu. Karena nyeret anak kan itu bakal nyeret kita ke neraka tuh. Tuh anak. Nasihatin nggak kena. Tangan. Kan? kan mungkin ya tangan. Efek ya. Pipinya. Biarin ditakut dulu. Tampak. Bayang urusan yang lain gue gak keras tapi di sini biar tahu. apa iya, saya kan udah dewasa justru dewasa dia tahu diri. gak jalankan kewajiban. Karena ku anfusakum wa Orang tua yang anteng miara anak. Ya anak gak sholat, maksiat di rumahnya, uh benar. Nanti dia bakal diseret oleh anaknya itu ke dalam neraka. Biar rajin ibadah kayak apa juga. Karena anak itu amanah awal ma yata'allaku bihil abdu yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu istri dan anak fayagibuna baina yadayillahi ta'ala fayaquluna ya rabbana huzlana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhalu ambil ya Allah hak saya tuh saya dibiarin aja maksiat dibiarkan aja tinggalin sholat nggak dilarang, nggak disuruh nggak dikerasin lempengan itu apa yang kami bodoh nggak diajarkan nggak diajarkan mana nggak dididik nggak dikerasin. nanti anak itu <clears throat> ketika dia sudah punya kesadaran dia akan berterima kasih kepada orang tua kayak dididik keras dulu keras tapi keras bukan bukan keras sejem bukan keras kebaikan artinya kalau sore kita belum mandi jam 5 diparani, dipakai apa itu? Iya. Daun batang pohon, kejar-kejar. Orang Betawi bilang peletar. Nah sekarang kenal nggak peletar? Dipeletar. Wow, udah-udah. Suruh mandi. Tujuannya apa? Main asar gitu. Mandinya sunnah, asar dia mandi. Iya. Mandi. Mandi, bayang asar. Emang anak-anak masih begitu, angin-angin. Subuh, nggak bangun aja. Dia udah pulang, bunyi yang resik tuh, teng teng, berarti dia udah pulang dari Atoba. Kita buru-buru udah bangun. pulang Pulang lomok kamar. Udah, udah bayang udah, udah. Awalnya, ya amin, ber, lama Kalau dia udah ketok ting ting, berarti dia udah pulang biar kata ngantuk kayak kita lompat awalnya begitu ternyata sekarang ya oh benar jadi jadi mendidik anak itu supaya dia jadi terbiasa okay. kesel kesel kesel dong orang di digituin lagi anak itu kita bilang Gimana sebenarnya kesel tapi sekarang berterima kasih jadi biar anak kita belum tahu apa dia kesel begitu apa tar udah baru dia paham bahwa pendidikan semacam itu memang perlu فعليه أن يغيره بكل وجه فلا يكفي الوعظ ممن أمكنه إزالة بيده ولا كراهة القلب nggak cukup benci aja hati benci doang nggak cukup liman qadara 'ala nahyi bilisan bagi orang yang punya kemampuan untuk mencegah dengan lisan yang mampu dengan lisan nggak cukup dengan hati aja mungkin kan urutannya bil Fa'ilamnya sati baru pakai lisan. Fa'ilamnya sati syaratnya. Berarti kalau mampu belum turun. Pilihannya belum. Ya dulu. Kalau nggak mampu, betul-betul nggak mampu seperti seperti yang bermaksiat itu lebih kuat dari kita. Kalau kita paksa dengan kekuatan, binasa kita. Badan kita hancur, harta kita, keluarga kita jadi terganggu. Islam tidak ya tidak apa namanya wala tulku bi aidikum ila tahluka. Enggak. Jangan. Tapi kalau udah tidak mampu baru turun bilisan. Lisan keras, pikir berantakan juga lembut. Ya, yang tadi saya bilang lembut lisannya. Ini sindiran kayak apa kayak gitu. Ya. Kalau nggak mampu juga aku, dia kan nggak bisa ngomong. Wah harus Fabi Galbi. Jadi nggak cukup Fabi Galbi aja ya. kalau dia punya kemampuan. Nggak cukup bilisan kalau punya Lain-lain jadi tingkatan seseorang. Fa'in aziza anil inkari bilizat aw lam yubit wa ghadara anil at-ta'jiz wal hijr kalau dia lemah daripada mengingkari dengan lisan lemah dia lisan tidak bisa juga aulam yupit atau tidak memberi faedah dengan lisan tidak ada faedahnya dicuekin oh suami lalu udah bagut itu orang dengan tangan kita takut kekuatan kekuatan dengan lisan tidak mempan paham nggak Capek dah sampai berbusa mulut kita. Tetap aja di nongkrong jalanan mabok-mabok gitu. Golok di sebelah aja. Mana kita berani. Wakal anak tadi, tapi mampu cemberut. <laughs> cemberut masa susah. Walaupun jangan cemberut depan muka dia. Kalau depan muka dia nantangin. Cemberutnya sambil jalan aja. Itu. buang mungkin atau tinggalin tinggalin ini nggak mau abu malah anak aku nih anak nggak mabok itu aja deh foto foto foto potong orang tenang aja tenang tenang aman insya Allah anak nggak mabok itu namanya redo ini lu minum saja <laughs> ini nggak minum dosa juga nggak gitu ya hajar disuruh apa tinggalin sama kita bertiga duduk. Teman kita lagi enak enak ini Yang kedua ya kita lagi bertiga ngobrol. Tiba-tiba yang dua lagi riba. Tiba-tiba riba. Ah, umum ngomong yang lainnya jangan riba dosa. Tapi masih jalan juga. Jalan aja gitu Ya. Nah, ini mau ini dulu ah mau kencing ya mau apa ya. atau mau pulang gitu. Karena nggak sanggup lagi mencegah itu ya udah kita hijrah hijrah maknanya tinggalin ketika kita tinggalin nggak dosa gitu. Iya. Tapi kalau kita diem tapi udah bilangin dia masih terus. Kitanya udah deh, udah diem gini aja. Sama kita dapat juga. Karena mendengarkan itu sama halnya berbicara. Ya. Dulu di zaman Rasulullah kalau orang riba bau bangke. Uh, keluar. Sekarang enggak. Kenapa? Udah pasaran. Udah udah bangkenya udah pasaran. Oh. Hah? Dulu saya pernah ngomong kalau masalah Kalau orang yang biasa kerja di pelbak bak, ya. pelbak, sampai-sampai tuh, jadi cuek nggak pakai, udah nggak tahu kebal itu nih. Kadang-kadang temennya bawain apa itu, makanan, nah, ketan, embat aja. Coba kalau kita, mewah aja nggak enak ya. Hidung kita belum kebal baru tumben yang lokasi film. Sekarang tiba di mana-mana. Tiap hari, tiap menit, tiap detik ya. Oh, bangkanya riba. Gitu. Kita ini udah terbiasa nyium. Udah terbiasa nyium, akhirnya kebal. Dulu awal zaman Nabi, hmm, ada yang riba gitu. Terus terus berkurang. Berkurang tuh bau lantaran yang riba makin banyak. Berkurang berkurang sekarang habis sama sekali bau. Kalau kita kebagian habisnya. <laughs> Udah nyium lagi. Lahir dari dari perut-perut yang udah biasa mencium itu. Gitu. Ya. Tapi jangan salahkan bunda mengandung ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Banyaknya istighfar aja. Sifat. satu sekali. Terus biar kita nggak riba, tapi kita banyakin istighfar. Ngebantu saudara-saudara kita. Barangkali lantaran turunnya bencana ini, ini, ini, ini. Itu lantaran itu tadi. Doa nggak mempan sudah. Doa nggak mempan. Istighfar yang bikin mempan. Mohon ampun kepada Allah. Wanagri syajran dan bisa dia apa tuh dingin mata ini jadi ngerutin ini nih Orang kalau butuh kan matanya gimana gitu. Ya. Apa bahasanya enak sih? Hah? Nyurang. Nyurang deh. Nyurang. Itu namanya melihat dengan pandangan yang yang menunjukkan nggak demen. Kalau sanggup takdis, cemberut, tinggalin atau memandang dengan nyurang. Oh, udah, nyurang dah udah deh. Hmm. Hmm. Lazimahu zalik. Wajib itu Lakukan itu tadi. Cemberut, tinggalin, atau mandang dengan pandangan yang sinis. Yang gak demen. Walau yang fihi indarul gak cukup. Dia mengingkari dengan hati saja. Karena ada yang tadi itu. Dia mampu cemberut, dia mampu tinggalin, dia mampu mandang dengan sinis. Tetapi dia nggak lakukan itu, hanya benci dia gak cukup. Ya. Terakhir, benci itu terakhir. Kalau ini nggak bisa, ini nggak bisa, baru terakhir paling ada akul iman, paling lemah ini. ya sekutul inkaru bil galbi an mukallafin auslan. Pada dasarnya ya, mengingkari dengan hati itu nggak cukup. Nggak cukup mengingkari dengan hati terhadap kemaksiatan. Pada dasarnya nggak cukup. Ya. Idhuwa karohatul maksiat ya karena yang namanya apa namanya benci dengan hati itu ada karena itu merupakan ke, kebencian terhadap maksiat bahwa wajib ya dan itu merupakan kewajiban jadi nggak cukup kalau cuma benci aja ya. ya. ala kulli mukallaf bal jamaatu minhum Minhum Ahmad ibn Hanbal Bahkan hmm, apa namanya? Zahabah berpendapat ya. Bahkan berpendapat sekelompok daripada ulama di antaranya siapa? Ahmad bin Hanbal mengatakan annatar kal insani bil qalbi kuprun bahwasanya meninggalkan ingkar dengan hati jadi kafir. Yang saya ngomong tadi, benci dengan hati itu paling akhir. Akul iman, selemah iman. Kalau dia nggak benci juga, berarti ini orang kafir. Wal'iyadu billah Allahumma ja'alna min ibadika salihin Ya Allah jadikan kami daripada hamba-hambamu yang saleh wa awliyaikal muqarrabin jadikan kami kekasih-kekasihmu yang muqarrabin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun amin ya rabbal masuk isya besok ya babul kasbi bab usaha nah ini kebetulan nih ya, bab nyari duit ternyata kerjaan yang usaha yang paling disenangi Allah adalah dagang tijarah paling Abdul Abdul Ghazbi adalah at-tijarah. Di dalam tijarah itu ada 9 per 10 rezeki. Seper 10-nya di berternak. Kalau berternak lama. Tapi dagang cepat. Cepat kaya raya. Dagang. Karena 9 per 10-nya ada di situ rezeki Allah. Makanya Rasulullah dagang. Tetapi yang perlu diperhatikan dagangnya itu yang halal, dagangannya yang benar, jujur, dagangnya yang ini segala macam nanti insya Allah akan datang. Makanya jangan heran kalau kiai, habaib pada dagang. Ada yang dagang musiman, ya, bulan puasa, dagang karet dan lain sebagainya. Karena nyari keberkahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. لگوک محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأنصار حسن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغرنا من علمي وزينا من حلمي واكرمنا بتقوى واجعلنا من عافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني علمتني فاردده إلي Indal haja. Ya Allah, semuanya aku titipkan kepadamu apa yang kamu, kau telah ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah kepadaku ketika aku perlu. Mudah-mudahan kalau kita lupa, tak ingat lagi ya. Nah ilmu kalau dapat lupa, gak bisa amalin.